Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Al khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa afdolin nabiyyin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام Saudaraku para pencinta dakwah islamiah di mana saja berada yang mudah-mudahan kita senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang, memacul hakikat pun yang ia kerjakan agar hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan, ia melaju di tengah lautan, diterpa dengan gelombang dari kiri ke kanan, kanan dan ke kiri, mencari ikan. Hakikat nelayan juga ingin hidup bahagia. Seorang remaja jatuh cinta, kasmaran dengan cinta yang beraroma mesra. Ia berjumpa kepada kekasihnya saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada hakikat pun ia ingin hidup bahagia. Ternyata memang hidup bahagia adalah cita-cita manusia. Dan pun Allah sendiri memang di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita agar hidup bahagia. Sesuai dengan firman Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina ada benar, Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di alam dunia yang bahagia pun berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Betul. Saudara-saudaraku, para pencinta dakwah Islamiah, Oleh karena itu baginda Rasul memberikan empat solusi jalan keluar. Terobosan, bagaimana caranya agar kita hidup bahagia. Rasulullah bersabda, "Inna min sya'adatil mar'i ang takuna zaujatuhu salihah." Kalaulah kita ingin hidup bahagia, kunci utama dan paling utama adalah pendamping kita, istri yang soleha. Istri yang soleha bukan istri yang cantik jelita. Istri yang soleha bukan istri yang kaya raya. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Saudara kaum muslimin, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles. Muka indah pakai bedak, indah mempesona. Bibi merkah delima pakai mirabella, senyum indah bergelora asmara. Itulah kecantikan, cuman sekedar pandangan mata, betul. Tapi belum tentu muka yang cantik pandangan mata dia adalah menjadi pendamping yang setia. Indah boleh dipandang oleh mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Kemesraan adalah kunci nilai kebahagiaan. Oleh karena itu, maka istri yang soleha jaminannya orang bisa hidup bahagia. Soleha artinya ada imah fi hukukillah wada imah fi hukukil ibad. Istri kita mau beribadah kepada Allah, bersosial kepada sesama manusia, taat kepada suami. Ia cintai suami, dia hormati suami, pun ia sayangi suami. Make bedah untuk suami, make gincu merah untuk suami, senyum indah untuk untuk suami timbul mesra bergelora asmara hidup seia sekata senada seirama dengan nada nada cinta Saudara ibu dan bapak, saudaraku para pencinta dakwah Islamiah Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasul? Adunya mata'un wa khairu mata'iha al Ya Allah yang kerudung merah matanya bukan menjawab suara saya hanya terpesona dengan saya. Halo kerudung merah, I love you. <laughs> Jalan-jalan ke tengah sawah, di sawah banyak airnya. Yang berkerudung merah memandang mesra kepada AA Anjasmara. Ya! ayo sekali lagi biar kompak suaranya biar senada seirama menggelegar ke angkasa masuk kepada relung-relung sukma adunya mataun wa khairu mata'iha almar'atu solihah sorry coy Cuman sayang dan ironisnya di era zaman sekarang wanita cuman cantik enak dipandang oleh mata Berapa banyak seorang istri yang menyakiti suaminya. Dasar ma Allah memberikan instruksi. Apa kata Allah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum kita wajib taat kepada Allah wajib taat kepada Rasul dan wajib taat kepada pemimpin di rumah tangga suami kita pemimpin jelekkah suami kita miskinkah suami kita? Jangan lihat jeleknya, jangan lihat miskinnya. Yang penting coy ngena. gurih, gurih, gurih. Betul, betul. Betul. Makanya sebagai istri mulai esok berubah sifat setelah mendengarkan ceramah AA Cepot. Silakan pakai bedak, berikan untuk suami. Silakan bibit merah, sodorkan untuk suami. Senyum indah kepada suami. Cuman sayangnya istri kita tidak demikian. Lagi ke pasar, cantik. Lagi ke mall, montok. Lagi kondangan, demplon. Giliran bertemu kepada suami tidur, pakai salep 88 ya. genye coy genye genye render render dah mm. na ozo Begitu pula kita akan bahagia kalau punya suami yang sol. Suami yang soleh ada suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh ada suami yang menyayangi istri. Suami yang soleh ada suami yang memperhatikan istri. Walaupun Al-Quran membolehkan kita berpoligami. Walaupun Al-Quran membolehkan kita kawin lagi. Masna, wasulasa, waruba tapi sebagai laki yang soleh sebagai laki yang taat sebagai laki yang cinta istri walaupun dibolehkan kita naik nikah lagi sebelum kita melangkahkan kaki nikah lagi tanya diri introspeksi diri. Kenapa? Istri kita bukan objek derita. Istri kita bukan pelampias nafsu belaka. Tapi istri kita amanah Allah, amanah Allah, dan amanah Allah. Betul. Iya apa iya? Alhamdulillah. Makanya pantas kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya istri yang solehah. Pantas kata Rasul, orang yang bahagia punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa rulillah insya Allah. Yang kedua kata Rasul, orang bisa bahagia auladuhu abroron. Anaknya benar. Anaknya soleh. Dan menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Bukan perkara yang gampang. Sulit kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti. Bukan perkara yang gampang. Sulit. Bukan kita melepaskan tangan. Bukan kita menghitung bintang. Bukan anak kecil main balon sekedar pecah beluduk cus. Proses panjang dalam pembinaan. Nabi Adam Abu Basar manusia pertama dan nabi pertama Beliau juga Rasul yang pertama. Beliau gagal membina anak menjadi anak yang soleh. Kobil dan Habil ribut cuma sekali perkara yang sepele. Berebut cewek yang cantik. Nabi gagal membina anak. Kanan, bapaknya seorang nabi. Kanan, bapaknya seorang rasul mati dalam kondisi yang kafir. Begitu indah bapaknya menggerok agar anaknya menjadi anak yang soleh. Apa kata orang tuanya? Ya bunayyarkam ma'ana wahai anakku ayo naik perahu bersama saya tapi anaknya tidak mau tapi anaknya menolak dasar mah ajakan orang tua untuk naik perahu menyelamatkan dirinya untuk ia berakidah kepada Allah untuk ia sujud kepada Allah, untuk ia yakin kepada Allah. Tapi ternyata dalam kondisi Kanan menolak ajakan orang tuanya. Ternyata Kanan mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Anak Rasul tidak beriman, apalagi kita manusia biasa. Betul. Betul. Betul. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Istilah kata bahasa yang namanya hujan nggak jauh dari kenyataan. Hujan itu turun dari atas ke bawah. Kalau hujannya besar, airnya banyak. Kalau hujannya kecil, airnya dikit. Anak pun tergantung bagaimana orang tuanya. Istilah kata bahasa ibu, kue nggak jauh dari cetakannya Cetakannya lurus, kuehnya lurus. Cetakannya menyon, kuehnya menyon. Cetakannya bagus, kuehnya bagus. Cetakannya blecetan, kuehnya Anak pun bagaimana kita orang tua. Artinya pengen hidup bahagia anak menjadi anak yang soleh. Introspeksi dulu kita sebagai orang tua. Tanya dulu kita sebagai orang tua. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Waliyakshalladzina lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا sadida. Suaranya letoy banget Allah. Yang kompak coy, yang kompak. Jangan terfokus pandangan kepada AA. Kuda ganteng dari sononya gigi copot ditabrak kuda tampang boleh muka kayak cepot hatinya Arjuna penjelajah cinta pas dapetnya nenek-nenek ya Alhamdulillah. Yuk sekali lagi biar kompak. Setuju? Setuju. Wal yakshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu kaulan Santida. Sorry coy. Betul. Iya kagak. Dari awal istri kita hamil, kita kudu ikhtiar hati-hati agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jagalah etika seorang suami, jagalah akhlak seorang istri. Dikala kita pengen punya anak-anak yang soleh, karena punya anak yang soleh menyebabkan kita bahagia. Lahir anak, berikan nama yang bagus. Laki ambil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tabarukan. Allahur Rahman, Ar-Rahim Al-Malikul Kudus, Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Indahnya nama anak Abdul Jabbar Abdurrahman Lah ini mengasih nama anak sok kelaguannya kayak orang barat. Anak lahir Januari, dia kasih nama Jenot. Anak lahir Februari, dia kasih nama Febrianti. Anak lahir Desember, Desi Rahayu. Anak lahir Maret, eng ing eng, mak lampir. Nah, Nama bukan sekedar panggilan dunia. Sampai yaumil mahsyar. Nama kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berikanlah nama anak yang bagus. Tafaulan agar kita menjadi orang yang bahagia. Betul. Betul. Lah ini mah kadang bapaknya bandar narkoba. Bandar narkoba bapaknya tobat punya anak perempuan trot dia kasih nama Siti Narkoba Sari bapaknya bandar ganja pengedar ganja eh ngasih nama seenaknya Siti Ganja Sari Saudara ibu dan bapak bukan sembarangan nama. Nama itu identik dengan kondisi Islam agama yang memberikan nilai jalan keluar. Artinya nama bukan sekedar panggilan. Nama adalah tafaulan untuk kita dunia dan akhirat. Kalau perlu nama ambil dari bahasa Al-Qur'an. Ambil surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allah lahir anak pertama. Kasih nama Abdullah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Lahir lagi anak yang kedua. Trot. Kasih nama Abdurrahman. Rahman ada yang namanya Abdurrahman sorry coy sorry coy hei Abdurrahman CS CS saya cepot ente gareng <laughs> maliki yaumiddin lahir lagi anak yang ketiga Pro. dia kasih nama Malik Abdul Malik itu anak kita tiga-tiganya diambil dari surah Al-Fatihah. Datang waktu maghrib, sholat maghrib. Suara beduk di sabuk mengalun indah. Dan azan pun terdengar sayu. Tak, tak, tak, tak, tak. Allahu Akbar. Allahu Akbar anak kita belum pulang manggilnya gampang enggak satu-satu kecapean singkat jelas karena anak kita diambilnya dari surah al-fatihah manggilnya rampet aja semua anak-anakku al-fatihah pulang Betul. Iya apa iya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini mana nama anak Tuti. Tuti. Habis kentut mati. Ya. sungguh terlalu betul nama anak Susi habis nyusu mati sorry sus sorry sus sus sorry sus I love you Susi dibilang I love you ntar malam tidur mimpi AA AA <laughs> Cevo AA Cevo I love you <laughs> yang datang bukan cepot pitruk eh, eh. eh. <laughs> nah sungguh terlalu betul iya kagak inilah arti sebuah nilai agar hidup bahagia punya anak yang soleh berikan nama yang bagus anjuran agama baginda rasul menyuruh kepada kita ayuh sina ismuhu berikan nama anak anak yang bagus ajaran agama pengen punya anak yang soleh adalah nama yang bagus bagus bagus dan bagus sorry coy saya tanya Ustadz Cepot ganteng apa jelek? Jelek sungguh terlalu usah cepot kurus apa gemuk sungguh terlalu usah cepot sterek apakah letoy abis dah gua semua eng eng eng biarin jelek juga biarin kurus juga biarin letoy juga tapi yang penting coy gocekannya coy tapi jelek-jelek begini kata istri saya my husband my head apa kata istri saya dengan lambaian tangan senyum indah ia berkata penuh sastra Fafa ada apa mama nasi bungkus makan di taman Fafa walaupun kurus tampannya kayak Syahrukan dari samping kanan kayak Syahrukan dari samping kiri kayak Amirkan, pas masuk ke rekaman eng ing eng pedla kocan Alhamdulillah. Laisal jamalu bi bintu tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi orang dibilang cantik ganteng bukan karena muka indah alisnya belak bulan sabit mata bulat, bola pingpong, hidung mancung, serikandi, bibir merah kayak kejedot di tiang listrik. Tapi orang dibilang cantik dan ganteng karena akhlaknya yang mulia. Sopan santunnya yang mulia. Alhamdulillah. Makanya jadilah anak-anak yang berakhlak mulia. Jadilah anak-anak yang mempunyai sopan santun yang tinggi. Junjung nama orang tua, berikan nilai kebahagiaan. Ukir hidup kita bukan dengan harta. Harta penting, jabatan penting, tapi yang penting adalah akhlak yang mulia. Apabila ajal tiba, nyawa berpisah dengan raga. Mati dan semua pasti akan mati rumput mati pohon mati manusia bapak-bapak ibu-ibu pejabat mati. orang kaya mati. Ustadz cepot mati. seribu tahun lagi makanya pakai etika ajar anak etika anak ajarkan sopan santun anak ajarkan akhlak yang mulia dengan akhlak dia akan mulia dengan sopan santun dia akan mulia ajal pasti tiba semua manusia mati buat jejak bisa nih sorry coy kalau kita telah mati rumah kita yang cakep lantai dua tidak dibawa kalau kita mati tanah kita yang luas bersertifikat tidak dibawa. Kalau kita mati, baju kita yang cakep akan dilepas, diganti sama lapisan-lapisan murah putih namanya kain kapan. Kalau kita mati, suami kita menangis cuman satu hari kesononya kawin lagi. Kawin lagi nah ketahuan taca nah ketahuan nah ketahuan Yeah. Apa loh waduh kata yang di belakang amit-amit anak gua jangan sampai kelaguannya kayak cepot makanya hadirin yang lagi hamil tolong kalau nonton kaset saya jangan ngeliatin saya kenapa takut anaknya nepain saya pas trot lahir anaknya palanya gepeng pasti lihat anaknya eng eng eng coy kayak gareng coy Gareng. Nah, ozo. Nah, ozo. Orang bahagia kalau anaknya menjadi anak yang soleh. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara semakin terpesona sama AA. Ada cewek yang di depan, Kiai udah ganteng suaranya enak. Cepot dilawan. Bagaimana ngelawan cepot? Oh badannya kurus, eng eng Alhamdulillah. Insya Juga anak pengen soleh, ajarkan ibadah kepada Allah. Muru auladakum bisolah li sab'i sinina. Umur tujuh tahun anak ajarin sholat. Biar anak mau ibadah kepada Allah. Alangkah indahnya kalau anak rajin sholat. Betul? Iya kagak? yeah. Usia masih muda. Dia cinta kepada masjid usia masih muda tapi dia rajin beribad usianya masih muda sekolah masih di SMA di STM masih sekolah angkatan atas tapi datang waktu sholat dia azan alangkah indahnya Allahu Akbar Allahu Akbar lah ini mah di masjid yang kita dengar suara azan cuman aki-aki mulu tahu aki-aki orang tua yang giginya tinggal dua tahu aki-aki yang rambutnya udah putih ubinan semua tahu aki-aki yang jalannya udah letoy pas datang waktu subuh aki-aki azan pas dia betot ngempos ampeg sakit kumat Allahu Akbar Allah hahaha wah kabar ayah ala ala ha ha ha apa lo mulut gua dikaring gede banget eh tuh giginya kontal tuwi azan berhenti bukannya aja nyariin gigi mana gigi gua melalui dakwah saya di episode yang pertama hasil kerja sama PT ASR tapi tolong jangan dibajak ini kasih saya hayu semangat ruhul ibadah kembangkan hei anak muda inna piyadi subani amrol ummah wa fi ikdamiha hayata bangsa dan negara menanti anak muda pemuda yang bijaksana pemuda yang mau ibadah pemuda harapan bangsa pemuda yang mau sujud kepada Allah silakan ente berkarya silakan ente berseni tapi ibadah jangan ditinggalkan betul, betul. betul. neng neng Eneng. I love you. Dibilang I love you, hidungnya megar kayak balon gas. Eng ing eng. Punya pacar boleh ganteng, Neng. Punya kacar boleh anak pejabat, Neng. Kalau pacar kamu kagak ibadah, kalau pacar kamu kagak sholat, mulai esok jangan sampai terlambat sebelum janur tertancap sebelum ijab kabul terucap potosin foto ganti sama AA eng eng eng Alhamdulillah Alhamdulillah lekan punya suami cepot lumayan punya anak gareng inilah keluarga Semar eng eng eng Alhamdulillah zaman dahulu zaman dahulu ada orang mati ini orang mati disolatin Allahu Akbar Allahu Akbar di tuh mayit disolatin itu mayit bergerak-gerak. Mayit bergerak-gerak. Itu mayit bergerak. Sahabat kaget. Bingung sahabat. Mundur satu tapak. Dibongkar tuh kain kapan yang mati. Robbal baroya. Saudara, ternyata tuh mayit sedang dililit sama ular besar itu ternyata mayat sedang dicaplok sama ular besar sahabat kemudian ngambil pentungan mau dipukul itu ular tapi dikala ular itu mau dipukul ular teriak bagaimana teriakan ular la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kenapa saya dipukul kenapa saya menyiksa ini mayit karena Allah yang menyuruh saya. Allah menyuruh saya untuk menyiksa ini mayit. Ini mayit disiksa karena mayit ini mukanya belum pernah kena air wudhu. Ini mayit disiksa karena kakinya belum pernah ke masjid, karena kakinya belum pernah ke musola. Ini mayit masa hidupnya nggak pernah setuju kepada Allah. Tarikus sholat, bukan ninggalin sholat Makanya Allah menyuruh saya untuk mengazab ini mayit. Na'udzu. Na'udzu. Saudara para pencinta dakwah Islamiah, Yuk sama. Mulai esok jangan tinggalkan ibadah. Ajarkan anak sholat agar anak menjadi anak yang soleh sebagai tanda kebahagiaan kita. Iya Buya. Iya Buya iya buaya iya payah payah payah iya payah payah ibu-ibu kagak sholat nanti kalau mati dicaplok sama ular wah bapak-bapak kalau kagak sholat nanti dicaplok sama ular wah cewek-cewek kalau kagak sholat ya nanti dicaplok sama cepot Alhamdulillah Alhamdulillah Warka'u Ma'arraqi'in Rokolah dengan orang yang rokok. Sujudlah dengan orang yang sujud. Agar kita bahagia ibadah kepada Allah. Muka yang cantik rendahkan di atas sejadah. Muka yang ganteng rendahkan di atas sejadah. Sujud kepada Allah. Ikhlas kita berbicara kepada Allah. Lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih maha suci engkau ya Allah maha luhur engkau ya Allah itulah ibadah mengajarkan kita untuk sujud bertadaru agar kita hidup jangan pada sombong jangan sombong Pejabat tidak boleh sombong orang kaya tidak boleh sombong wanita cantik tidak boleh sombong laki ganteng tidak boleh sombong kiai juga tidak boleh sombong ada nggak kiai yang sombong ada kiai sombong pas dipanggil suruh mimpin tahlilan pas giliran yang mati orang kaya itu kiai maghrib udah sampai. Yang mati orang kaya. Tasbih dia bawa gede kayak beton angka. Yang mati orang kaya itu mimpin tahlilan, masa Allah nggak pakai speaker kedengeran. Yang mati orang kaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di depannya bekakak ayam la ilaha illallah amplopnya juga lumayan yang kiai jangan tersinggung kiai sama kiai nggak boleh ribut kalau kiai sama kiai ribut bagaimana umat betul tapi giliran yang mati orang miskin tahu nggak orang miskin rumahnya gobo pintu rumah doyong delapan itu pintu rumah dibuka berbunyi subhanallah pintu orang miskin ditutup pintu orang miskin berbunyi lagi aja astagfirullah ha ha ha ha Itu kiai disuruh mimpin tahlilan yang mati orang miskin. Jam 9 belum datang. Sampai dijemput sama Pak RT. Sekali mimpin tahlilan kayak sakit bengek 8 tahun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di depannya pisang kontet. La ilaha illallah amplopnya juga ngejepet ada nggak yang begitu ada kagak mana orangnya waduh nunjuk ke saya sorry coy kalau ini mah kagak kagak beda Alhamdulillah Enza yuk maka ibadah yang rajin sujud kepada Allah amin amin amin, amin. ya robbal yang ketiga orang bisa bahagia kata Rasul khulatuhu solihin punya teman-teman yang soleh makanya silakan cari teman teman yang soleh betul dekat dengan tukang minyak kita akan kecepretan bau minyak kita dekat akrab dengan tukang mabuk walaupun kita enggak minum disangkanya mabok cimeng teng ngap, play sakau nyekel botol gepeng betul dasar mah mabok-mabokan itu adalah bertentangan dengan Pancasila mabok-mabokan bertentangan dengan agama betul Pancasila tidak mengajarkan kita mabok-mabokan berarti yang mabok pengkhianat Pancasila yang mabok pengkhianat agama didiklah anak kita jangan sampai mabok-mabokan caranya carilah pergaulan yang soleh insya Allah Alhamdulillah. Anak-anak dijaga pergaulannya. Jangan sampai masuk ke lingkaran setan. Akhirnya anak kaya setan. Pacaran kebablasan. Kagak malu cubit-cubit. Kagak malu senggol-senggol. Kagak malu peluk-peluk. Akhirnya anak kita ngap-ngap makan cendol tanpa kelapa. Perut cendol, anak tidak ada bapak. Ditanya, anak siapa ini tong? Anak siapa ini neng? Anakku ini karya perbuatan siapa? Tidak mau menjawab karena merasa takut korban pergaulan. Makanya carilah pergaulan yang sol. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, orang akan soleh, orang akan bahagia. Kalau iya, maaf, rizkinya lancar. Warizkuhu fi biladeh, walaupun usaha hasilnya kecil. Walaupun dagang, untungnya kecil walaupun kerja gajinya kecil kalau gaji itu rutin maka insya Allah bersyukur kepada Allah itu dia akan bahagia janji Allah tidak akan meleset apa kata Allah wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid waduh ada yang kebelakangan panjang banget Allahnya Allah ha ha ha jangan begitu coy sorry alhamdulillah kalau kita bersyukur sama nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat kembali. Kalau kita kufur, inkar, tak pandai bersyukur, Allah akan azab kita. Makanya tidak aneh banyak kejadian-kejadian yang merusak dunia, yang merusak bumi Allah karena kita kurang pandai bersyukur. Nikmat Allah kita gunakan Fasilitas Allah kita gunakan. Badan kita ini nikmat dari Allah. Kita gunakan, ternyata perintah Allah kita abaikan. Wajar kalau Allah murka kepada kita. Wajar, wajar, wajar. Betul. Iya apa? iya Makanya kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Inilah empat solusi jalan keluar agar hidup bahagia sesuai dari hadis baginda Rasul. Orang bisa bahagia yang pertama kalau punya istri yang solehah atau suami yang soleh. Yang kedua anaknya baik-baik. Yang ketiga pergaulannya dengan orang yang baik. Keempat rizkinya lancar. Insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita memuji kepada Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Ya Allah ya Tuhan kami ini saat kami kumpul bersimpuh di hadapan munajat dan meminta mengharap ampunlah dosa kami ampunlah dosa kedua orang tua kami ampunlah dosa keluarga kami ampunlah dosa pejabat-pejabat kami dan ampunilah dosa rakyat-rakyat bangsa Indonesia ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah suami kami suami yang soleh jadikanlah istri kami istri yang soleha jadikanlah anak-anak kami ya Rabb من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل التقوى والصحة والعافية ربنا يا الله ya Tuhan kami kami hidup di alam dunia menggunakan fasilitas semu jadikanlah kami hambamu yang pandai beribadah panjangkan umur kami sehatkan badan kami gampangkan barokah rizki kami untuk beribadah kepadamu ya Rob ya Allah andaikan ajal tiba andaikan kami dipanggil untuk bertemu kepadamu ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang husnul khotimah setelah anak kami dewasa dan mereka istiqamah dengan kalimat akhir ucapan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhanallah walhamdulillah wa Allah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai di sini jumpa kita hasil kerjasama dakwah saya Ustadz Cepot yang sering disebut UC. Ustadz Cepot kerjasama dengan PT ASR. Tolong jangan dibajak. Berdosa coy, dosa coy. Benar dari Allah, salah dari pribadi saya. Yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته